Yang fardu, fardu artinya wajib. Hal-hal yang wajib dalam wudhu. Maksudnya, maksudnya amalan di dalam wudhu yang wajib apa saja aslinya kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, basuhlah wajahmu. Dan kedua tanganmu sampai siku. Kedua tangan, tangan kanan, tangan kiri sampai siku. Dan usaplah kepalamu. Dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Nah itu. Sampai di situ. Kelanjutannya Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kelanjutan ayatnya gitu. Apabila kalian sakit, safar, datang dari buang air atau menggauli istri, mau sholat harus bersuci nggak jumpa air tayamumlah. Nah, berarti pembahasan wudhu berhenti sampai yang tadi, yaitu wajah, dua tangan sampai siku, ngusap kepala, basuh kedua kaki sampai mata kaki. Karena itu jumhur ulama, kebanyakan ulama itu mengatakan yang fardu hanya empat, yaitu membasuh wajah, amalan ya, amalan dalam wudu yang wajib hanya empat. Membasuh wajah, dua tangan sampai siku, dua tangan ya tangan kanan, tangan kiri sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu empat. Tapi karena praktek wudhunya Rasulullah itu terus nggak berubah-berubah dan ada hal-hal yang namanya diperselisihkan oleh ulama apakah ini masuk di dalam atau beda akhirnya terjadi pembahasan di dalam pembahasan fikih. Nah, ini sekarang kita baca. Yang pertama, tadi kan kita sudah tahu secara global yang wajibkan empat gitu ya wajah, dua tangan sampai siku itu dibasuh. Nah, mengusap kepala dan membasuh lagi, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tapi pembahasan dalam fikih kayak begini, hal-hal yang wajib dalam wudhu. Satu, membasuh wajah termasuk berkumur dan menghirup air ke hidung. membasuh wajah termasuk bergumur dan menghirup air ke hidung. Lah, menghirup air ke hidung dan bergumur ini wajib apa enggak? Ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan enggak wajib, itu sunnah. Nah, jadi itu. Nah, yang mengatakan wajib dalilnya apa? Yang mengatakan sunnah dalilnya apa? Kan gitu. Dalilnya sama. Nah kok bisa gitu? Beda pemahaman. Yang mengatakan wajib berkumur dan menghirup air di hidung itu termasuk wajah. Termasuk amalan di wajah. Nah karena wajib membasuh wajah tadi itu dan di antara wajah adalah mulut dan hidung, mulut itu dikumurin, ya kalau hidung menghirup air gitu dari sini maka yang berpemahaman gitu mengatakan wajib. Yang mengatakan tidak wajib sunnah, sunnah. Lah, apa dalilnya sunnah? Beda. Iya. Rasulullah SAW mengamalkan tadi itu juga Rasulullah mengamalkannya kayak gitu yang diamalkan oleh Rasulullah ini wajib apa sunnah nggak ada penjelasannya. Lah yang mengatakan sunnah kenapa? Karena membasuh sendiri, berkumur sendiri, menghirup air di hidung sendiri. Nah maka yang disebutkan di dalam Al-Quran itu yang wajib, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dilakukan oleh Rasulullah itu adalah yang sempurna. Enggak sekedar yang wajib tapi yang sempurna itu kayak begini. Nah, ada yang pemahamannya begitu. Nah, itu tentang masalah berkumur dan menghirup air di hidung. Nah, yang kedua, mencuci kedua tangan sampai kedua siku siku. Ini mengartikannya salah, harusnya nggak mencuci, membasuh. Gitu. Kenapa kalau wajah membasuh, kalau tangan mencuci? <laughs> Jadi salah salah menerjemahkan itu aja. Gitu. Tapi insya Allah maksudnya ya gitu. Membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku. Nggak ada masalah gitu ya Gak ada masalah. Jadi intinya tangan mulai ujung sampai siku ini basah, nah maka sudah melakukan kewajiban. Karena tidak ada bagian lain, maka nggak ada amalan lain. Mencuci ya udah mencuci atau membasuh membasuh ya sudah selesai. Yang ketiga, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga termasuk bagian kepala. Nah ini mengusap seluruh kepala dan kedua telinga termasuk kepala. Tadi waktu kita di ayat 4 tadi ya, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, gitu saja ya. Tidak pakai seluruh atau sebagian, mengusap kepala. Enggak ada telinga. Tapi yang diamalkan oleh Rasulullah selalu mengusap seluruh kepala juga dua telinga. Nah, selalu gitu. Akhirnya ulama juga berbeda pendapat. Gitu. Di dalam Al-Qur'an tadi itu setelah membasuh kedua tangan sampai siku dan usaplah kepalamu Imam Syafi'i mengatakan yang penting mengusap. Yang penting mengusap. Maka sah. Yang diwajibkan adalah mengusap. Meskipun sebagian. Itu penjelasan. Yang penting sudah mengusap maka sah. Itu di mata syafi'i. Di mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik. Madhab Hambali yang keempat, Imam Syafi'i itu yang ketiganya. Nah itu mengatakan harus semua. Kenapa begitu? Karena yang di ayat itu kepala. Semua apa sebagian kembali kepada Rasul. Lah Rasul selalu mengamalkan semua. Nah, maka harus semua. Nah jadi itu. Imam Syafi'i mengatakan iya, yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang sempurna. Yang penting mengamalkan perintah maka sudah sah. Sudah sah. Yang penting diperintah usaplah kepalamu sudah diusap kepala maka sah. Karena itu dua tangan sudah dibasuh setelah itu tangan dibasahi diusap seret ya seret gitu tak ya sudah sah sekali aja sudah sah kan disuruh musab kepala sudah diusap lo yang sini kan tidak diperintah semua nggak ada kata-kata semua nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah yang semua ah yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang wajib sekaligus yang sunnah Adapun kalau sekedar sah Begitu saja sudah menjalankan perintah. Itu para Syafi'i, iya. Aslinya penjelasan di mata Syafi'i kayak begitu. Adapun yang tersebar di masyarakat itu mereka tidak kembali kepada kitab di mata Syafi'i. Akhirnya mengusap kepala itu tidak dilakukan yang dilakukan itu menciprati kepala dengan air ya jadi kayak gitu udah gitu nggak sekali berkali-kali tidak ada dalil dari Quran dalil di hadis ucapan sahabat tabiin imam mazhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali tidak ada yang mengatakan kepala itu diciprati air itu tidak ada diusap. Ngusap itu bagaimana? Tangan tidak membawa air. Tangan dibasahin, boleh dikipatkan, terus diusap. Nah itu, itu satu. Yang kedua, mazhab syafi'i tidak mengajarkan wudhu mengusap sebagian kepala. Tapi mazhab syafi'i mengajarkan kalau wudhu diusap semua. Kenapa? Karena itu tuntunan dan itu ajaran Rasul. Yang dibahas sebagian tadi itu bahas hukumnya, yang wajib sebagian. Sekarang kalau hanya gini toh dalam pandangan mazhab Syafi'i sah sah, tapi ajaran Imam Syafi'i sunnah itu untuk dilakukan. Sunnah itu bukan untuk ditinggal. Satu. Yang kedua, hadis tentang wudhu. Rasulullah bersabda, kalau orang itu wudhu, basuh wajah, berguguran dosa-dosa di wajahnya sampai yang dibalik kelopak matanya gugur. Kalau basuh kedua tangannya gugur dosa-dosanya yang kena amalan wudhu sampai yang dibalik kuku-kukunya. Kalau ngusap kepala gugur dosa-dosa yang di kepalanya. Lah kalau yang diusap sebagian, yang lain nggak gugur. Nah jadi itu. Nah jadi kayak gitu. Nah apa dosa kepala? Nah, itu kan bab menggugurkan dosa-dosa. Anda tidak tahu. Nah seandainya hanya kembali kepada akal, gitu. Akal manusia pikirannya itu banyak salah. Ya, wah itu, wah itu belum tentu benar mikir kayak gitu. Yang mikir harta tapi salah, yang mikir perempuan tapi salah, yang mikir yang mikir itu kurang ajar, yang itu macam-macam. Nah, jadi itu. Nah, karena itu itu lagi inna ummati tub'atsu yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Rasulullah bersabda, Sungguh umatku nanti di hari kiamat dibangkitkan akan memancarkan cahaya karena bekas amalan wudhu. Lah kalau bagian kepala itu cuman gini toh. Berarti kan yang di sini gak memancarkan cahaya. Wong min asaril wudhu karena pengaruh wudhu. Nah karena itu Sunnah itu untuk dilakukan, bukan untuk ditinggal. Yang dibahas oleh Imam Syafi'i itu membahas masalah sah atau yang wajib begini, tapi yang sempurna begini. Kenapa sulitnya? Apa sulitnya? Kan itu ya. Nah jadi itu. dikipatkan supaya nggak baca, Dibasahi terus dikipatkan, terus sudah kena air wudhu dikipatkan, boleh ya terus ada yang jempolnya di sini terus gini nggak ada tuntunan secara khusus harus jarinya yang telunjuk tok yang kena atau telapaknya yang kena nggak ada yang penting petunjuk Rasulullah Bada abin muqaddami roksi Mulai di kepala bagian depan summa adbaro hatta kofahu Dijalankan sampai tengkuk Sampai tengkuk summa rodda ilama baca amindu Lalu Rasulullah mengembalikan tangannya lagi ke tempat permulaan Begini atau begini? Nggak ada Kalau nggak ada itu nggak usah dipatok. Kenapa? Nggak ada patokan kan tidak. Yang penting jalankan dari depan ke belakang, balik, terus uh, ngusap telinga. Ngusap telinga, jari telunjuk dimasukkan ke dalam. Ibu jarinya yang ngusap. Ada faedah. Ada faedah ya. Akhirnya telinga luar dalam keusap dengan sempurna. Eh, iya, kalau jari telunjuk masuk, terus jari yang yang ibu jari itu dari bawah belakang naik, akhirnya yang dalam itu ke, kepesut sama jari telunjuk, ya, Akhirnya kan kena semua. Ada faedah. Berarti telinga pun luar dalam kena semua apalagi kepala yang ada di Quran. Nah, jadi itu karena itu jelas yang sempurna ngusap seluruh kepala. Nah, itu. Dan yang ngusap sebagian kepala, yang ngusap sebagian kepala ya udah, tidak apa-apa. Kalau kita tahu dan layak untuk diberi nasihat, dinasihati kalau kamu ngusap semua cahaya nanti dengan harapan gitu, kita beruntung tatkala di hari kiamat kalau diusap semua memancarkan cahaya semua kalau diusap semua berguguran dosa dari seluruh kepala nah itu nasihat kepada mereka yang itu adapun apabila wudhunya itu disirat-siratin air sampai pada tingkatan tangannya tidak kena kepala. Air melantur dikit-dikit terus diciprati gini. Itu tidak sah kalau tangannya nggak kesentuh kepala. Kenapa? Karena firman Allah di dalam Al-Quran Usaplah kepalamu Jadi kalau biasanya wudhu Tangan setelah itu Air melantur terus dicipratin tangannya nggak keusap berarti belum mengusap kepala padahal tidak ada perselisihan pemahaman semua mengatakan mengusap kepala yang berselisih yang berbeda paham itu wajib semua atau yang wajib itu yang penting sudah mengusap selebih dari yang wajib adalah sunnah. Itu yang dibedakan. Adapun yang tidak mengusap berarti belum mengamalkan. Yang tidak mengusap berarti belum mengamalkan. Nah, dari itu. Ini penting di dalam masalah wudhu. Uh, eh, kemudian yang keempat, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki ini sesuai firman Allah yang tadi itu. Ya. Itu ada penjelasannya tapi insya Allah sudah terwakili dari keterangan tadi itu. Dalil-dalil tentang berkumur dan menghirup air di hidung. Dalil dari hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadu'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastansir itu di tulisannya layastansir lam itu harusnya di kasro summa liyastansir gitu. itu di itu salah ketik gitu. apabila wudhu salah satu di antara kalian maka hendaklah ia menjadikan di dalam hidungnya itu ada air, maksudnya dimasukin air, terus dikeluarkan kembali. Yaitu yang bahasanya menghirup air ke hidung tadi itu. Menghirup terus dikeluarkan. Ada faedah di sini. Ada yang wudhunya itu setelah membasuh kedua tangan, berkumur, terus tangannya dibasahin, terus di kayak diusap-usapkan atau maksudnya itu dielap dengan jari basah. Ndak kayak gitu. Yang ada Dalilnya itu menghirup air ke hidung terus dikeluarkan kembali. Seperti berkumur terus dikeluarkan kembali. Nah itu. Jadi bukan bukan gitu ya. Tapi berkumur itu. Nah, ada sunnahnya sekali mengambil air itu untuk berkumur sekaligus untuk menghirup air ke hidung. Terus dilakukan tiga kali. Nggak bisa, sulit. Nggak apa-apa bergumur tiga kali. Setelah itu baru menghirup air ke hidung. Tapi kalau bisa, ada tuntunan sekali ngambil air itu untuk berkumur sekaligus menghirup air ke hidung dilakukan tiga kali. Nah, itu. Nah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa baligh fil illa antaku naso iman Dan dalam-dalamkan dalam menghirup air ke hidung kecuali kalau waktu puasa. Kalau waktu puasa sekedar saja. Nah itu. Nah, karena itu kalau bisa menghirup air ke hidung itu begitu mengalihkan wajah disemburkan hmm, itu itu serot. Nah jadi itu. Kalau bisa sampai gitu. Kenapa? Karena diperintah mendalam-dalamkan dalam menghirup air gitu lo di dalam kan nanti masuk terus sakit pening kepala. Jangan sampai masuk. Nah kalau masuk nggak apa-apa, nggak akan nggak akan gampangnya nggak akan mati gara-gara wudhu air masuk <laughs> itu karena belum biasa jadi akhirnya kebablas masuk sekali sekali nggak apa-apa besok diulang nanti diulang nah itu lama-lama menghirup itu seolah-olah ada penahannya di dalam sehingga nggak sampai sakit terus begitu disemburkan serot gitu itu bisa kayak eh, ada air nyembur nyembur itu nah berusaha sampai kayak gitu Berkumur juga gitu. Rasulullah SAW bersabda wabali fil istinsati wal istinsar dan wabali fil mazmazo. Nah jadi ya illa antakuna soiman atau kama kala SAW kecuali apabila kamu dalam keadaan puasa. Berkumur dalam-dalamkan, kuatkan dalam berkumur kecuali waktu puasa. Nah, lagi, idza tawaddoa famadmid. nah ya. Apabila kamu berwudu maka berkumurlah. Nah, itu dalil-dalil tentang berkumur, gitu ya. Kemudian ada yang disebutkan ulama tapi ulama juga berselisih pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Apa itu? yaitu menyela-nyelai uh, menyela-nyelai air wudhu pada jenggot. Kalau jenggotnya tebal, jadi waktu basuh gini, terus air dalam keadaan jatuh itu tangannya dimasuk-masukkan. Dan ada yang eh, berpendapat itu meskipun tidak melakukan kayak gitu, yang penting merasa bahwa air wudhu itu terus ke jenggot, terus nggak pakai disela-selai langsung di ini kan terus mantep bahwa sudah sudah sudah kena ya sudah. Faida jenggot juga harus di basuh waktu basuh wajah. Nah itu. Nah Rasulullah menyela-nyelai jenggot. Nah, nah ada yang memahami karena itu wajib itu ya kalau jenggotnya tebal dan ada yang memahami gitu. Yang penting sudah kena air. Gitu. Adapun caranya itu bisa begitu bisa yang lain. Yang keenam yang termasuk dibahas oleh ulama yaitu menyela-nyelai jari. Ada yang langsung mengatakan hukumnya wajib karena itu di sini juga masuk dalam hal yang wajib. Tapi yang lain gitu, itu kembali kepada apa? apabila nggak pakai di sela-sela itu sudah mantep air itu kena kenapa karena jarinya terbuka gitu. nah maka insya Allah sudah sah itu lagi yang ketujuh yang ketujuh yaitu oh di sini nggak ada menggosok Imam Malik Eh, mewajibkan wudhu itu harus digosok. Dibasuh itu disiram. Dibasuh itu disiram. Tapi kalau digosok itu pakai tangan. Nah, air terus ditaruh di atasnya seret itu namanya sudah membasuh. Tapi kalau digosok harus harus digosok. Tangan disiram pakai air di keran itu namanya sudah dibasu. Tapi kalau digosok itu tangannya harus gosok. Imam Malik, Madhab Maliki dalam masalah wudhu wajib digosok. Nah itu. Yang lain, yang lain tidak mengatakan wajib. Lah kenapa? Dasarnya Imam Malik bukan ayat, bukan hadis menggosok itu. Rasulullah menggosok, tapi yang dijadikan dasar adalah karena diketahui banyak tangan yang dibasuh kalis. Bahasa nggak tahu betul apa nggak bahasa Indonesia nya kalis. Kalis itu apa? Sudah dibasuh, tapi ternyata ada bagian tertentu yang air itu tidak nempel. Sehingga kalau yang lain basah menjadi kelihatan basah, yang nggak ketempelan air tadi itu mengkilat. Nah kayak gitu ya. Sudah dibasuh tapi airnya kayak lompat gitu ya, Enggak nempel. Nah, tapi kalau digosok nanti air itu kena kulit semua. Karena banyak keadaan kayak begini dan ada kasus sahabat sholat di punggung kakinya mengkilat selebar dirham. Dirham itu uang logam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulangi wudhu dan mengulangi sholat. Nah, kita sudah yakin bahwa sahabat itu telah membasuh kaki, tapi di punggungnya, di punggung kakinya ada yang tidak kena air. Tidak mungkin kalau cara sahabat ini membasuhnya membasuh kaki bagian depan, terus belakang punggungnya enggak, enggak mungkin ya. Mesti dibasuh semua, tapi ada yang kalis tadi itu. Nah, dari situ akhirnya harus digosok supaya air itu kena semua. Nah itu itu di mata Maliki. Tapi di mata yang lain yang penting sudah kena. Mau digosok mau nggak digosok yang penting kena. Nah jadi pembahasannya adalah nya Nah apabila ada yang tidak kena air maka wudhunya tidak sah. Buktinya apa? Rasulullah memerintahkan untuk mengulangi wudhu dan mengulangi sholat. Nah, itu ada faedah di sini karena itu kita harus betul-betul perhatian waktu wudhu empat anggota badan wajah telapak tangan eh, tangan sampai siku kedua tangan sampai siku kepala dan kedua kaki sampai mata kaki jangan sampai tidak kena tidak kena air yang diperintahkan untuk dibasuh. Adapun yang diusap itu namanya mengusap itu tidak harus kena air karena tidak disuruh membasuh. Artinya sendiri dalam bahasa Arab al-ghuslu isalatul ma. Membasuh artinya adalah mengalirkan air. Begitu. Nah, karena itu waktu wajah itu membasuh, kedua tangan membasuh, kedua kaki membasuh. Adapun al masfu mengusap, mengusap itu tangan dipakai ngusap karena petunjuk Rasulullah tangannya dibasahi, nah maka tangannya dibasahi, setelah baca nggak bawa air dipakai mengusap. Nah jadi itu. Nah, itu eh, penjelasan tentang yang wajib di dalam wudhu, yang wajib di dalam Hmm. Ya. Jadi yang semua ulama sama adalah wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang ulama berbeda pendapat karena pemahaman ya. sama-sama ada dalilnya tapi beda menentukan hukum adalah berkumur dan menghirup air ke hidung. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan hanya sunnah. Kenapa yang ini mengatakan wajib, yang mengatakan wajib? Alasannya adalah karena berkumur dan menghirup air ke hidung bagian dari wajah. Yang mengatakan sunnah, wajah sendiri menghirup air dan meng, dan berkumur sendiri. Ini. Tapi dua-duanya tetap syari syariat yang hendaknya dilakukan. Gitu itu e, di dibedakan gitu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sunnah sunnah wudhu. Sunnah sunnah wudhu. Namanya saja sunnah ditinggal dengan sengaja tidak dosa wudhunya nggak batal. Wudhunya nggak batal. Tapi kalau dilakukan dapat pahala dan menyempurnakan amalan yang ada. Nah, apa saja yang sunnah Insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan dulu, ya, monggo kalau ada yang nih, nih. Wudhunya laki dan perempuan sama kecuali di dalam bab mengusap kepala wanita boleh mengusap di atas jilbabnya mengusap di atas jilbabnya. Itu boleh. Adapun apabila eh, adapun laki-laki laki-laki boleh mengusap di atas pupia atau surban tapi sebagian kepalanya harus kena. Nah jadi itu. Jadi yang mau mengusap kopiannya nggak dicopot, dimundurkan dikit rambutnya ada karena yang dimaksud kepala itu adalah mulai tumbuhnya rambut yang nggak yang nggak ditumbuhi rambut ini dibasuh waktu basuh wajah tadi itu. Jadi apa apa bedanya e, membasuh wajah dan mengusap kepala batasnya mana dalam masalah wudhu? Yang membasuh itu yang enggak ada rambutnya, yang diusap itu yang ada rambutnya. Lah karena Rasulullah SAW e, pernah mengusap kepala itu surbannya dinaikkan sedikit terus diusap bagian depan terus diteruskan di atas surbannya terus tangannya masuk ngusap nah, ya. nah maka boleh bagi laki-laki yang pakai kopiah gini dinaikkan sedikit rambutnya ada terus mengusap di depan terus diteruskan di atas Adapun wanita jilbabnya menutupi begini dinaikkan sedikit sampai pas supaya waktu masuk itu sempurna. Adapun apabila tetap kayak gini waktu masuk muka harus tangannya masuk ya sedikit. Nah, adapun waktu ngusap kepala sama sekali nggak kelihatan kepalanya, ndak apa-apa langsung ngusap di atas jilbabnya. Waktu ngusap telinga, tangannya dimasukkan ke jilbab, terus diusap ini kan bisa. Tapi yang ngusap tadi di atas jilbab gitu aja nggak apa-apa. Nah itu. Bagaimana kalau wanita itu wudhu di tempat terbuka? Kan menutup aurat dan kepala juga aurat. Ya wudhunya kayak tadi itu. Jadi pakai pakai jilbab terus air sedikit disiramkan, diratakan, terus tangannya disiram, ya. Terus waktu ngusap kepala di atas jilbabnya, terus kalau pakai kaos kaki nggak pakai membasuh kaki tapi diusap saja nanti ada bab mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki sebagai ganti membasuh tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya waktu memakai dalam keadaan punya wudhu. Setelah itu di perjalanan batal belum pernah dicopot kaos kakinya atau sepatunya. Nanti ada penjelasan. Waktunya masih di dalam waktu yang ditentukan. Nah, waktu yang ditentukan itu sehari semalam bagi yang tidak musafir, tiga hari tiga malam bagi yang musafir. Nanti ada pembahasannya. Intinya wudhu laki-laki, wudhu perempuan sama. Bedanya kalau pakai jilbab, wanita boleh mengusap di atas jilbabnya. Nah, ada lagi yang menanyakan, tanyakan? Hmm, Pak Anies. Pertanyaannya, sholat isyrok apa sama dengan sholat duha? Jawabannya sama. Jawabannya sama. Itu. Adapun apabila sholat isyroknya itu rangkaian dari ibadah itu pahalanya dibedakan. Jadi begini, apabila matahari itu pas terbit tidak boleh sholat. Setelah setinggi tombak masuk waktu duha sampai menjelang zuhur. Itu waktu duha. Nah, ada hadis. Ada hadis. Yang jamaah subuh di masjid tetap beribadah di masjid, baca Quran, mikir, taklim. Jadi tetap di masjid beribadah sampai matahari terbit digabung dengan hadis yang satu setinggi tombak Setinggi tombak ya setelah terbit kurang lebih 5 menit 10 menit gitu ya. Nah, lalu sholat dua rakaat. Saya ulang, jamaah subuh di masjid. Setelah jamaah subuh tetap di masjid itu sampai tetap di masjid itu beribadah sampai matahari terbit setinggi tombak. Lalu sholat dua rakaat maka diberi pahala atau dicatat oleh Allah seperti haji atau umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jamaah subuh di masjid tetap di masjid beribadah sampai matahari terbit setinggi tombak, sholat dua rakaat, maka diberi pahala atau dicatat oleh Allah seperti haji atau umroh sempurna, sempurna, sempurna. Gitu ya. salat ini itu karena lafadznya itu itu syuruk gitu ya. Nah, syuruk itu apa? Artinya matahari terbit. Nah, Akhirnya ada yang menamai sholat ini namanya sholat syuruk atau sholat isyrok. Nah, tulu itu artinya juga terbit. Akhirnya ada yang memberi nama sholat tulu. Nah gitu ya. Nah itu, itu sekedar nama. Niatnya sholat apa? Tidak ada niat sholat tulu atau sholat syuruk kecuali apabila orang itu rangkaian jamaah subuh itu dari tadi itu. Kalau dia jamaah subuh di masjid, kemudian tetap di masjid sampai matahari terbit, kemudian dia sholat dua rakaat, niatnya sholat isyrok boleh, niatnya sholat sunnah gitu saja boleh, niatnya sholat duha boleh sama saja semuanya. Adapun apabila dia tidak jamaah di masjid, tidak boleh niat sholat dulu atau sholat syuruk atau sholat isyrok. Tidak ada sholat dulu, sholat syuruk, sholat isyrok. Tidak ada. Yang ada sholat duha. Nah itu. Nah orang yang kayak tadi niatnya sholat duha tidak apa-apa. Sholat sunnah gitu saja tidak apa-apa. Sholat isyrok atau dulu tidak apa-apa karena lafat hadis itu tadi itu. Nah jadi itu. Nah itu tentang sholat isyrok. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya sholat sholat sunnah, sholat isyrok itu aslinya tidak ada. Tapi kalau jamaah tetap di masjid ibadah terus sholat dua rakaat nah kalau gitu contoh lagi seperti sholat taubat sholat taubat ya tidak ada sholat taubat itu tapi kalau orang itu ingat dosa dan hatinya nyesal kemudian sholat dua rakaat pasti diampuni oleh Allah itu dalilnya. Lalu dari sini ulama ada yang mengatakan ini sholat taubat. Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan, tidak ada sholat taubat. Ya udah, yang penting kalau ingat dosa menyesal, sholat dua rakaat, sholat sunnah, ya, untuk supaya diampuni Allah, diampuni oleh Allah. Gitu saja. Nah, hanya beda penamaan. Tapi kalau kalau tidak ada apa-apa terus sholat taubat itu tidak ada. Tidak ada. Misal sudah sholat duha dua rakaat. Ah daripada tidak kemana-mana uzu juga masih saya sholat taubat. Nggak ada sholat taubat kayak gitu. Nah jadi itu nggak jamaah di masjid di rumah. Wah ini sudah matahari terbit lumayan setinggi ini eh saya mau sholat isyrok Enggak ada sholat isyrok kamu mau sholat sholat duha nah gitu Enggak ada yang ada itu ya udah sholat sunnah atau sholat duha gitu saja karena apa karena nama sholat isyrok itu aslinya nggak ada boleh dikatakan kayak gitu kalau rangkaian tadi terus dikatakan itu adalah sholat isyrok seperti sholat taubat itu tidak ada, tapi boleh kalau orang itu hatinya menyesal, ingat dosa terus hati menyesal, terus sholat dua rakaat diberi nama sholat taubat kayak gini tidak apa-apa, boleh. Adapun daripada nganggur sholat taubat itu tidak ada. Nah, jadi itu. Nah, disambung sholat duha bagaimana boleh apa enggak karena sholat tadi itu sesungguhnya sama saja niatnya sholat sunnah itu saja atau niatnya sholat duha atau niatnya sholat syuruh tadi itu sesungguhnya sama saja beda nama saja beda nama kenapa karena ini sholat duha di waktu duha sholat sunnah sholat sunnah di waktu duha karena ada rangkaian tadi gitu maka boleh disebut sholat ini namanya sholat isyrok ndak harus ndak pakai nama sholat isyrok sholat sunnah jadi saya jamaah di masjid beribadah sampai matahari terus saya sholat sunnah dua rakaat itu juga sholat sunnah di waktu duha seandainya nyanyi duha juga sholat duha setelah itu sholat lagi. Boleh karena sholat duha itu boleh sampai disunatkan sampai 8 rokaat. Nah tadi kan baru dua ya. Sholat lagi. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi sampai 8 rokaat tidak apa-apa. Nah, kan kan lama tentunya. Hmm. Kan keterangan dokter Apabila anggota wudhu itu dinyatakan, dinyatakan dokter tidak boleh kena air. Kalau kena air nanti tambah lukanya tambah sulit sembuh. Nah gitu ya. Maka kalau bisa diikat, diikat, terus wudhunya nanti biasa, yang diikat itu kena atasnya itu tidak apa-apa sah wudhu biasa wudhu biasa yang nggak boleh kena air tadi itu diikat diperban di apa terus diikat sehingga ketika wudhu kena bagian atasnya itu sah cuman perkara perkiraan kita aja nggak kata dokter gitu hasil perkiraan kita kalau kalau kebatan itu lama sembuhnya bukan bukan keterangan dokter gitu sehingga kita tidak membaca ini Jadi pada dasarnya mengatakan sesuatu itu harus ada dasarnya. Kalau dasar itu kesehatan bukan bukan masalah Islam itu harus yang ahli kesehatan. Dan yang ahli kesehatan itu adalah dokter. Iya. Ini karena pengalaman itu ya. Ya Allah alam. Kalau hanya sekedar pengalaman, gitu ya, lebih baik diusah. Kecuali apabila eh, ditutup itu ditutup dengan tutupan yang sangat kecil gitu ya. Maksudnya sangat pas dengan sakitnya. Mudah-mudahan tidak apa-apa, tapi tetap diawali dengan wudhu biasa. Misal wudhu biasa, setelah wudhu biasa terus dikasih yang di plus. Nah nanti wudhu berikutnya itu nggak pakai dilepas nggak apa-apa. Wudhu biasa, itu bagian atasnya basah, dalamnya basah apa enggak, nggak diperhatikan. Yang penting atasnya sudah basah, insya Allah enggak apa-apa. Nah jadi itu. Nah jadi eh, kalau kalau lukanya parah Wallah alam kalau lukanya parah Bagusan dengan dokter akhirnya nanti wudhu itu jadi gampang Ke dokter terus nanti nanyakan ini kalau kena air nggak kena air bagaimana oh kalau kena air lama sembuhnya lah kalau gitu kan jadinya enak gitu ya akhirnya kita ini sudah dari dokter gitu kalau kena air lama, sembuhnya lama maka diikat diperban di apa terus ketika wudhu biasa dan dan tidak ada dalil tidak ada dalil bahwa wudhu terus misalnya kaki kaki kanan wudhu dari awal sampai akhir kaki kanan dibasuh terus kaki kiri diusap sebagai tayamum tidak ada dalil gitu kalau tayamum itu hanya wajah sama kedua tangan Wudhu ya wudhu. Kalau ada masalah di anggota badannya, diikat terus disiram atasnya. Nah jadi itu. Adapun usap mengusap itu adalah tayamum. Itu adalah nah, tayamum malah hanya wajah sama tangan. Nah, wudhu, wudhu semuanya tangannya luka, diperban lukanya nanti ketika wudhu disiram atasnya. Nah gitu. Nah nanti kalau masuk terus kan menyiram wudhu itu tidak harus banyak, ambil sedikit terus disiram atasnya diratakan. Nah kan sudah cukup. Yang penting sudah rata. Nah yang bagian sakit tadi itu kena atasnya. Tidak harus disiram buahnya terus akhirnya korban yang tebel itu puasa terus tembus ke dalam.